Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah nabad. Perhatikan baik-baik kitabnya, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh al alamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Halaman 113 cetakan yang ada sama kami ini. Kalau yang kemarin dibagikan dilihat sendiri Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, wa khas wa am. Di dalam Al-Qur'an itu ada lafaz yang khusus, ada lafaz yang umum. Sebelumnya kemarin kita bahas masalah apa? Nasikh wa mansukh. Ada nasikh, ada mansukh. Ada penghapus, ada yang dihapuskan. Kalau ada dua dalil, yang satunya dihapus, satunya penghapus, yang diamalkan yang mana? Penghapusnya atau yang dihapus? Penghapusnya. Istilahnya nasikh. Yang dihapus namanya mansukh. Faham ya? Nah, kita lihat wa khas wa am. Ada lafaz yang umum, ada lafaz yang khusus. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah bagian bawah itu syarahnya. Fil Qur'an khas wa am. Di dalam Al-Qur'an ada khas ada am. Khas itu khusus, am itu umum. Al-amu apa itu am? Huwa lafdhu syamilu li afrad. Lafaz yang mencakup setiap individu namanya Namanya apa? Namanya am umum. Lafat yang mencakup untuk setiap individu-individu yang ada. Itu namanya umum. Contohnya, insan. Insanun, apa artinya insan? Manusia. Muhammad manusia bukan? Mahmud manusia bukan? Zulaibi manusia bukan? Nah, lafat satu lafat mencakup semua individu. Ada Muhammad, ada Saleh, ada Mahmud, ada Zulaibi, paham ya? Ada Mughif. paham ya? Itu menunjukkan bahwasanya bahwasanya apa? Nah, lafaz tersebut umum. Paham ya? Lafaz tersebut umum, insanun. Naam. Kemudian ada individu yang di bawah individu ada afrod, ada individu lagi. Ada jinsun, ada nam fardun. Nah, jadi contohnya apa contohnya barakallahu fiik? Makhluk ini kan umum makhluk, ada hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, ya enggak? Nah, kemudian manusia ada laki-laki ada perempuan. Rajulun, laki-laki bukan? laki-laki. Umum semua laki-laki ya rajul. Paham ya? Mau Muhammad, Saleh, Mahmud, Umaid, Hamid, rajul. Itu namanya umum namanya ya. Nah, imra'atun seorang wanita. Semua wanita imra'atun. Paham ya? Mau nah barakallahu fikum nam eh barirah eh, atau nam Ruqayyah, Fatimah, Zainab, Maria masuk semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Itu namanya umum. Wal khas, perhatikan tuh wal khas, huwa lafdzul khas bi ta'ifatin. Khas adalah lafaz yang khusus untuk satu kelompok. Eh? enam lafaz yang khusus untuk satu kelompok atau satu golongan. Itu namanya khas khusus. Paham ya? Khusus. enam. Misal dalik yang semisal dengan itu qauluhu ta'ala innal insana lafi khusrin. Siapkan jawabannya, pertanyaannya akan diajukan. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Sungguh-sungguh semua manusia dalam keadaan rugi. Innal insana lafi khusrin. Antum tahu dari mana kalau semua manusia diambil makna semua manusia dalam keadaan rugi diambil pendalilan mana yang menunjukkan lafaz khusus itu apa? Yang menunjukkan mana khusus apa di situ? Hah? Apanya? Ingat enggak kemarin? Innal insana lafi khusrin. Insan kan manusia. Nah, artinya sesungguhnya semua manusia. Nah, lafaz semua ini antum ambil dari kata yang mana? Apanya? Al-insan benar apanya tapi? Lafaz apanya? Yang menunjukkan umum apanya? Al. Jangan lupa. Ewa, dah dilewati dalam ilmu usul kan? Alnya al apa, Bang? Al-istighraqiyah. Ya kan? Ketemu lagi di sini. Sesungguhnya semua manusia, semua manusia laki-laki, perempuan, tua, muda, janda, duda, paham ya? enam gadis perjaka masuk semuanya. Paham ya? Dalam keadaan dalam keadaan rugi semuanya. Baru nanti dikecualikan. Kita lihat. Hadza lafdun 'am li jami' insan. Ini lafaz umum untuk semua manusia. Ada enggak ayat yang lain yang mirip dengan ini? Ada. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah, semuanya. Enggak terkecuali kan? Mau yang badannya pendek kekar, eh, tinggi ramping, paham ya? kalau kalau fikum eh, eh, kurus, halus misalkan sama aja. Semuanya apa? Nah, barakallahu fiik diciptakan dalam keadaan lemah. Bayangkan itu. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Jami'ul bashar, semua manusia. Illal amanu. Nah, ini baru namanya apa? Istisna. Namanya pengecualian. Istisna yang dikenal dengan apa? Pengecualian. Dikecuali-kecuali orang-orang yang beriman. Ini berarti khusus, dikhususkan. Kecuali orang-orang yang beriman. Nah, Kita lihat di situ. Illa alladzina amanu, illa alladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman. Hada khas, ini khusus. Tadi umum ya ini ya, semua orang diciptakan dalam keadaan apa ini? Rugi. Kecuali ya. Ucapan kecuali penting nih ya. Hada khasun ini khusus anal mukhassisat anwa' dikarenakan pengkhususan itu bermacam-macam. Mukhassisat itu lafaz-lafaz yang mengkhususkan artinya. Dikarenakan lafaz-lafaz yang khususkan itu anwa bermacam-macam. Paham ya? Bermacam-macam. Minha di antaranya mukhassisatun muttasilah. Di antaranya apa? Mukhassisatun muttasilah yaitu pengkhususan yang sifatnya muttasilah bersambung. Eh, berarti itu ya. Ya, pengkhususan yang sifatnya bersambung. Sifatnya bersambung. Bersambung itu bagaimana? Tadi kan kita sebutkan wal asri innal insana lafi khusrin. Pengkhususannya juga dalam satu surat itu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bersambung atau tidak itu? Bersambung enggak dalam satu surat itu? Bersambung namanya mutasil itu. Ewa. Wa minha mukhassisatun munfasilah ada juga pengkhususan yang bentuknya terpisah. Eh, munfasilah terpisah. Kama huwa ma'lumun fi kutubil usul, sebagaimana sudah dikenal di dalam kitab-kitab usul. Wal 'am yuhmal al-khass Sedangkan lafaz yang umum dibawa kepada makna yang khusus. Yang umum tadi itu semua manusia dalam keadaan rugi kecuali nah itu. Berarti kita bawa ke situ. Kecuali orang yang beriman, yang beramalan saleh, eh, saling berwasiat atau nasihat menasihati dalam kebenaran atau dalam kesabaran. Itu. Nah, Ikhwan fi din azza naik ke atas lagi matanya itu perhatikan Nah, matan bagian atas itu qala al-Imam Ibnu Qudamah wa amrun wa nahyun. Paham ya? Wa amrun wa nahyun. Di dalamnya juga ada larangan dan ada perintah. Di dalam Al-Qur'an itu ada larangan, ada perintah. Larangan banyak sekali, perintah juga banyak. Kita lihat bawah lagi, qala Syekh Shalal Fauzan asbahullah al-amru talabul fi'l. Amr pakai hamzah bukan pakai ain ya, amr itu artinya talabul fi'l apa tolabul fi'il? Meminta agar dikerjakan perbuatan. Tolak itu minta. Al-fi'il eh, agar apa? Dikerjakan. Tolabul fi'il. Meminta agar dikerjakan perbuatan tersebut. Contohnya, antum duduk. Ada orang ngomong antum ke bahasa Arab. Ya akhi kum. Wahai saudaraku kum. Berdirilah. Berarti apa? Dia meminta antum agar berdiri. Itu namanya apa? Namanya amr. Perintah. Ngayuan antum lihat sini Misal contohnya wa aqimus salata wa atuz zakah dan tunaikanlah apa? salat dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Perintah atau bukan ini? Perintah. Wa aqimus salat wa atuz zakah. Perintah atau bukan ini Abang Wan? Perintah. Ewa, kaedahnya ilmu usul diterapkan. Perintahnya ini wajib atau mustahab ini Abang Wan? Wa aqimus sholat dan tegakkanlah salat wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat. Perintah ini untuk istihbab atau lil wujub? Lil wujub. Apa kaidahnya? Apa? Eh, wah, itu bahasa Indonesia ya, enggak masalah ya. Bahasa Arabnya apa Harun? Bahasa Indonesia hukum asal suatu perintah menunjukkan wajib. Kalau bahasa Arabnya apa? Eh, wah. Enggak masalah, biar terbiasa. Kaidah dan usul yang sudah kita pelajari. Apa? Apa, apa Bang? Hmm? Al-amru al-asl fil amri Jadi bolak-balik kaidah usulnya. Ini kan waqimus shalah dan tegakkanlah salat. Wajib enggak salat? Wajib. Diambil istinbat dari ayat ini perintah. Apa kaidah usulnya? Terbalik al-amr fil asli. Al-aslu fil amr. Awa, al-aslu fil amri yadullu al wujub. Hukum asal perintah menunjukkan wajib perbuatan tersebut. Talabus salat wa talabuz zakat, permintaan untuk salat dan permintaan untuk zakat. Sebaliknya wa nahyu larangan. Kalau larangan apa? Talabul kah, meminta agar menahan. Antum dilarang berarti antum diperintahkan apa? Diminta untuk menahan. Ketika antum dilarang, berarti antum apa? Diminta untuk menahan dari perbuatan tersebut. Faham ya? Naam. La tajlis, jangan duduk. Berarti antum diminta untuk apa? Menahan agar tidak duduk. La takum, Jangan berdiri. Nah, antum diminta untuk menahan agar antum tidak berdiri. Kita lihat ini. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perzinaan. Eh, jangan kalian mendekati perzinaan. Dilarang atau tidak berzina itu? Dilarang. Nah, sini larangannya mendekati perzinaan. Kaedahnya bagaimana? Mendekati yang dilarang apalagi berzina. Jadi larangan di sini melarang semua perkara yang menghantarkan kepada perzinaan mulai melihat, bertemu, settingan, SMS-an, ketemu di alun-alun, eh? atau yang semisalnya dicegah semua faktor yang mengarah ke perzinaan dicegah. Paham ya? Nah, perempuan tan safar tanah mahram, eh? perempuan ini bertahun-tahun di pondok pesantren, paham ya? Jauh dari orang tuanya, itu semua dikondisikan. Semua sarana yang bisa menghantarkan kepada perzinaan ditutup rapat serapat mungkin. Paham ya? Nah, karena kita benar-benar menjaga wanita itu agar terkondisikan. Bukan malah melarikan wanita dari dari mana? Dari rumahnya. Eh, ayat yang sering antum ulang-ulang itu bukan bukan hiasan, ayat itu diterapkan, diamalkan wa qarna fi buyutikunna. Ya kan? Dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Kalau perlu belajar pulang tidur di rumah. Paham ya? Jangan dijauhkan kemudian terjadi perzinaan, terjadi perselingkuhan, terjadi pacaran, SMS settingan, video call. Wal'iyadzubillah. nggak barakallahu fiik. Dikondisikan ya. Semua sarana yang menghantarkan kepada perzinaan haram. Kita lihat kalau nggak percaya kita lihat sini. Nah, yang ana sebutkan ini ada di sini semuanya. Walaupun lafadznya beda dikit. Hada nahyun an wasail zina ya kan ini larangan dari semua sarana yang bisa menghantarkan kepada perzinahan minan nadzar melihat. Awal kali lihat dulu, lihat-lihatan, senyum-senyum. Eh? Ketika jajan pura-pura satu warung, kemudian nanti tukaran surat-suratan. Allah mustahil Dikondisikan berkelopi Yang kedua, kasful aurah, menyingkat aurat, membuka aurat. Ini juga sarana perzinaan. Kenapa kok banyak perzinaan di luar sana yang jauh dari agama yang benar? Karena di antaranya buka aurat ini. Ya enggak? Orang tertarik karena melihat apa? Wajahnya. Bukan melihat sikunya bukan, wajahnya itu. Makanya menutup mata hukumnya apa? Wajib. Paham ya? Tapi Syekh Albani kan membolehkan Ustaz. Syekh Albani itu dalil atau bukan? Dalil itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ingat ayat 59 surat Al-Ahzab. Itu ayat yang paling inti sudah mengenai wajibnya seorang wanita berhijab sampai bercadar. Apa ayatnya itu? Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin Dzalika adna an yu'rafna fala yudain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan is dan apa? istri-istri kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Tujuannya apa? Yang demikian itu agar mudah dikenal dan tidak diganggu. Bayangkan. Kalau bertadar berhijab yang syar'i, warnanya warna gelap, bukan warna yang gaul, bukan warna-warni, bukan warna pelangi, eh? bukan warna pink, bukan warna orange, bukan warna eh, hijau muda, paham ya? Apa? Pertama, tidak diganggu. Kedua, mudah dikenal, mudah dikenal. Pak, tahu rumahnya fulana enggak, Pak? Fulana yang mana lu? Itu loh fulana yang pakai cadar. Nah, dikenal di kampung itu enggak ada satu lagi, enggak ada orang lain kecuali dia saja. Paham ya? Dikenal kan? Kemudian kalau dia menutup hijab dengan syar'i dan tersari, nggak enggak diganggu. Beda sama orang-orang yang buka-bukaan itu ya. Eh? Nah, barakallahu fikum buka wajahnya kemudian berhias. Nah, barakallahu berdandan diganggu. Paham ya? Nah, apalagi keluar menggunakan apa? Wangi-wangian. Sudah dapat ancaman apa? Fonis apa? Zaniyah. Seorang perempuan, nah barakallahu fikum keluar dalam keadaan apa? Memakai wangi-wangian. Apa kata Rasulullah SAW? Eh? Ayu memra'atin kharajat wastaqarrat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha penyazannya. Perhatikan ini ya. Artinya apa artinya barakallahu fiik? Perempuan mana saja, perempuan mana saja keluar rumah dalam kondisi pakai wangi-wangian dalam rangka agar kaum lelaki itu mencium baunya, maka dia penzina, bayangkan. Makanya kondisikan perempuan lalu keluar dengan pakai minyak wangi. Minyak wangi di dalam rumah saja sampai-sampai para ulama menyebutkan minyak wanginya wanita itu Nampak warnanya, tersembunyi baunya. Beda minyak wangi laki-laki. Warnanya nggak nampak, baunya kemana-mana nggak masalah laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan kondisikan semaksimal mungkin. Kalau keluar rumah jangan menggunakan wangi-wangian. Kalau pakai molto bagaimana Ustaz? Pewangi pakaian. Dikondisikan, itu juga masih wangi-wangian itu kalau dipakai, dipakai dalam rumah saja. Untuk untuk keluar rumah upayakan apa? Tanpa wangi wangilah Biar apa? terkondisikan aman dari fitnah dan juga selamat dari dalilnya itu. Fahyazannya dia pendina bayangkan itu. Yang memfonis siapa? Rasulullah SAW. Bukan kita ya. Nah, ini sekedar menyebutkan ini, E dari sini sebutkan bahwasanya apa? Semua sarana perzinaan ditutup serapat mungkin. An-nazar melihat. Eh? orang awal mula zina ngapain? Lihat dulu wajahnya. Yang kedua kasul aurah membuka membuka aurat. Karena sekarang zaman yang penuh dengan fitnah, yang kata Rasulullah apa? Kasihnya kasiyatun arinya berpakaian tapi telanjang. Paham maksudnya ya? Berpakaian tapi telanjang, pakaiannya transparan, menampakkan bentuk tubuhnya. Paham ya? Bikin fitnah. Paham ya? seperti itu. Kemudian berikutnya apa? Wal khulwah bil ajnabiyah. Berduaan dengan apa? Berduaan dengan wanita atau laki-laki bukan mahramnya. Hati-hati ini ya. Berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithu masyaitan." Atau kama Nabi SAW. Artinya apa? Tidaklah ada salah seorang lelaki berduaan dengan wanita kecuali yang ketiga itu setan. Dia berduaan aja, tapi yang ketiganya setan. Eh? Nah, barakallahu fikum Jadi dikondisikan ya, tidak ada pacaran Islam itu nggak ada. Versi orang-orang IM pacaran Islami katanya. Apa pacaran Islami? Pasaran Islami cuma chattingan, SMS-an, video call, pasaran Islami gimana? Itu zina itu. Paham ya? Cuman belum dibenarkan dengan apa? Dengan perzinaan, dengan kemaluan belum. Itu perzinaan. Mulai mata, pendengaran, SMS, hati, bayangkan itu. Paham ya? Kalau mau pasaran Islam itu nikah dulu. Ya, selesai urusan. Tapi kalau masih nah barakallahu fikum, belum ada pernikahan, belum ada ikat nikah, dikatakan akad nikah dikatakan pasaran Islam itu dari mana? Allah musta'an. Jangan tertipu ya, enggak ada patron Islami yang model-model itu enggak ada. Berikutnya, sarana perzinahan berikutnya wasafaru mar'ah biduni mahram. Safarnya seorang wanita tanpa mahram. Paham ya? Nah, ukti mau kemana ukti? Ana mau belajar, mau mondok pesantren namanya. Sendirian tanpa mahram lagi. Paham ya? Allahul musta'an. Dikondisikan ya mau kemana mau haji Syekh bin Baz Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullah alaih masalah haji saja haji ya haji itu masuk rukun apa rukun Islam itu kalau nggak punya mahram tahan dulu bukan bikin mahram palsu karena di Jakarta ada oknum oknum yang bisa bikin apa membuat orang menjadi apa mahram sementara paham ya mau haji mau eh, TKW atau mau eh, kerja di luar negeri misalkan orang kalafik Eh, kalau Saudi misalkan nggak ada mahram dibikin mahram, mahram palsu. Paham ya? Itu nggak benar. Paham ya? Nggak benar ya? Ini lihat ini. Sampai Syekh bin Bas mengatakan apa? Mengatakan kalaupun haji nggak ada mahram sabar. Sampai Allah telah mudahkan. Karena apa? Karena mahram itu harus bagi perempuan yang tidak ada yang tidak apa yang tidak nah barakallahu fiik yang ingin safar. Perjalanan safar ini ya, bukan perjalanan yang dekat atau safar harus ada mahramnya. Naam. Kullu hadza min masalir zina. Semua ini termasuk sarana yang menghantarkan perzinaan. Membuka aurat, berduaan, melihat, safar tanpa mahram. Wa minal musilati dan termasuk perkara yang menghantarkan kepada perzinaan. Apalagi zaman sekarang ya kita harus hati-hati. Eh? Yang punya anak wanita, yang punya anak perempuan dikondisikan anaknya jangan bermudah-mudahan dikasih apa? medsos atau HP Android atau sama-sama mereka menggelari setan gepeng. Paham ya? Nah, hati-hati itu ya. Karena apa? Karena banyak kejadian-kejadian. Nah, awal mulanya anaknya dibiarkan, santai dibiarkan, megang HP, ternyata langsung main di medsos, ya. punya Facebook, Instagram, atau macam-macam akhirnya apa? Enggak terkontrol. Paham ya? Nah, karena zaman sekarang zamannya penuh dengan fitnah, banyak eh, teknologi yang canggih. Kita harus pandai-pandai mengkondisikan. Sampai-sampai disebutkan oleh para ulama, nah HP Android atau yang semisalnya itu bagaikan apa? Dipermisalkan bagian pisau. Jadi kalau anak kecil megang pisau bagaimana? Anak kecil megang pisau itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia nggak tahu gunanya pisau, pisau apa, akhirnya dipakai musuh sendiri. Paham ya? Nah, kemungkinan kedua orang tuanya ngarahkan ini pisau ini bahaya ini. Pisau ini bahaya, dikondisikan. Eh, jangan digunakan sembarangan. Paham ya? Nah, makanya ketika nah barakallahu fikum melihat kejadian-kejadian seperti itu kita waspada. Jangan sampai kita termasuk korban-korban nah barakallahu fikum HP Android. Karena banyak sekali kejadian seperti itu ya. Ini anak sebutkan biar kita berpikir hati-hati dengan adanya HP Android atau yang semisalnya itu semakin banyak fitnah barakallahu fik. Perzinaan, perselingkuhan, eh, ada di pelakor, eh, perebut laki-laki orang atau pebinor, eh, perebut bini orang itu gara-gara itu nanti antaranya juga. Paham ya? Bermudah-mudahan dalam medsos tanpa apa? tanpa ilmu yang syar'i yang dia miliki dikondisikannya. Nah, ini sekedar selingan di sini bahwasanya semua sarana yang menghantarkan kepada perzinahan ditutup serapat mungkin. Fanaha anha syari' qal. Kemudian apa? Syariat ini melarang seraya mengatakan Allah taala mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perzinahan. Kenapa kok nggak langsung jangan berzina? Karena orang itu nggak akan berzina melalui apa? Kecuali melalui sarana terlebih dahulu. Paham belum? Enggak langsung jangan kalian berzina, enggak gitu. Allah Taala mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati perzinaan. Kenapa? Karena orang ketika berzina itu sebelumnya mendekati apa sarana-sarana terlebih dahulu. Mulai teleponan, chattingan, SMS, ketemuan, janjian, seperti itu. Fitnah nambar kalau fiik. Naam. Walhamdulillah eh, kita semuanya dijauhkan dari hal tersebut ya. Semoga Nah, sampai akhir hayat nanti dijauhkan dari yang namanya seperti ini. Bahaya sekali ini ya. Naam. Karena kalau udah perzinahan terjadi, punya anak, anaknya itu barakallahu kalau walaupun dosanya enggak dibebankan pada dia, tapi tercoreng namanya. Nah, ibunya perzina. Bayangkan itu. Wal'iyadu billah ya, kita lihat sini. Walam keluar wala tasnu faqat. Di sini Allah Taala tidak mengatakan jangan berzina. nggak mengatakan seperti itu saja. Bal qala la taqrabu. Tapi Allah Taala mengatakan jangan mendekati perzinaan karena pintu-pintu perzinaan itu banyak sekali. Nah, perhatikan ini ya. Pintu-pintu perzinahan itu banyak sekali. Sarana-sarana yang menghantarkan kepada perzinahan banyak sekali. Setan itu kalau goda bukan satu langkah, tapi berlangkah-langkah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Bayangkan itu. Jangan kalian mendekati apa? nah mengikuti langkah-langkah setan. Waliyadu billah. Naam. Jadi perzinahan itu jangan dibayangkan cuma berhubungan saja bukan. Mata sudah dihitung berzina. Nah, barakallahu fiik walaupun kata mereka eh, pandangan pertama tidak masalah, tapi kalau pandangan pertama tidak dikondisikan, pandangan yang berikutnya lagi. Paham ya? Seperti itu. Nah, mafhum insyaallah? Ayo, nah, kita lihat di sini. Wa idza nahaa 'anil syai' wa 'an asbabihi fa huwa ablagh mimma lahu nahaa 'anil syai' nafsihi faqat. Perhatikan ini. Dan apabila Allah telah melarang dari suatu perkara dan dari sebab-sebabnya, ini lebih menyentuh lebih menyentuh, lebih mengena daripada langsung kalau melarang langsung sesuatu tersebut. Paham ya? Launaha an nafsi nafsih. Lebih mengena daripada melarang dari sesuatu tersebut secara langsungan. Jadi ketika dilarang wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perzinahan, berarti apa? Semua sarana yang menghantarkan kepada perzinahan enggak boleh itu loh. Paham ya? Nah, beda kalau diucapkan jangan berzina. Paham ya? Jadi ketika larangan mendekati aja itu berarti menunjukkan mendekati atau dilarang apalagi berzina, tambah dilarang lagi. Seperti itu. Naam. Ikhwani fi din azza nazakumullah, kita lihat dikit lagi. Wa qala ta'ala dan Allah mengatakan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Ini bayangkan ini. Ini juga larangan la taqulu, jangan kalian makan. Hada nahyun ini larangan ay la yakul ba'dukum 'ala ba'din bil batil. Maksudnya apa? Jangan sebagian kalian makan eh, harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Contohnya apa? Ngambil tanah orang lain, sudah ada patokan tanah digeser sama dia. Enggak apa-apa, ah cuman satu jengkal katanya. Satu jengkal cuman itu loh. Kalau mengambil tanah orang lain satu jengkal itu udah antamanya berat. Antamanya berat nanti di hari kiamat diapakan antamanya? Ngambil tanah sejengkal aja, nanti di hari kiamat diapakan ancamannya? Hah? ditimpakan bumi itu dulu loh yang bayangkan ngeri sekali. Nah, apalagi di kota. Sedengkal di kota mahal harganya? Mahal, sedengkal kali sekian. Eh, di, kota itu kan satu meter itu satu m. <laughs> Maaf ya, maksudnya maksudnya kalau sedengkal itu kan bisa hitung-hitungan. Makanya sebutkan dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan man akhada shibran min al-ardul ma tuwiqahu yawmal qiyamah min sab'i aradin atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Barang siapa yang mengambil tanah sedengkal saja dengan cara kedoliman, nanti dari kiamat ditimpakan kepada tujuh lapis bumi. Ngeri atau tidak? Ngeri. Jadi lebih baik ngalah. Kalau misalkan nggak ada nggak ada bukti yang akurat atau antum punya bukti tapi ditipu misalkan ngalah aja udah. Sedengkal aja. Jangan sampai kita ngambil jatah orang lain gitu loh. Sudah ada batas tanah, patokan tanah diambil sama dia, digeser. Paham ya? Allah musta'an. Ini sekedar selingan mengenai makan harta orang lain dengan cara yang batil nggak boleh. Nah, yakni bi ghairi tariqin syar'i, maksudnya memakan harta orang lain tanpa dengan cara yang syar'i. Wa bi ghairi idznin min sahibil mal al-malik dan juga tanpa seizin dari pemilik harta yang punya tadi itu. Ngambil barang orang lain, makan makanan orang lain tanpa izin. Nah, dikondisikan seperti itu enggak boleh. Paham ya? Izin dulu. Paham ya? Boleh enggak dijual enggak ini? Nah, seperti itu. Nah, Illa antakuna tijaratan antaradin minkum. Kecuali kalau itu terjadi apa? Tijaratan perdagangan. Yang apa? Yang diiringi dengan rasa ridho di antara kalian. Lain lagi. Kalau antum melakukan adakan perdagangan sah. Barangnya antum ambil, uangnya antum kasihkan. Ya enggak? Seperti itu, perdagangan seperti itu. Bukan antum bayar barangnya ditinggal, enggak. Jadi kalau perdagangan boleh-boleh saja karena itu sah dengan cara yang syar'i. Ila ghairi dzalik awamir wan nawahi allati fil Qur'an. Dan yang selain itu berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada dalam Al-Qur'an. Al-amru bi kulli khairin an kulli yaitu berupa perintah terhadap segala kebaikan dan larangan dari perkara dari semua perkara yang jelek. Kesimpulannya barakallahu fiikum hafizakumullah di dalam Al-Qur'an terkandung padanya apa? Perintah, larangan, lafaz yang umum, lafaz yang khusus, nasih, mansuh, atau yang semisalnya semoga Allah Subhanahu wa senantiasa